Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral para pendengar, para pemirsa rahimakumullah. Ini adalah sesi yang ke-45 atau halakah yang ke-45 dari silsilah pembahasan kitab Fikih Tarbiyah Al-Abna wa Ta'ifatun Minas Ahil Atiba Fikih Pendidikan Anak dan sebagian penjelasan dari para dokter dalam masalah ini karya Syekh Mustafa Al-Adawi Hafizahullah Ta'ala kita lanjutkan dalam kitab pada halaman 83 di situ penulis membuat satu subjudul Sa'atun wasaah terkadang satu waktu dan terkadang waktu yang lain Artinya kondisi kita boleh berubah-ubah selama tidak sampai jatuh kepada hal yang maksiat atau tidak bermanfaat. Ada satu hadis dalam uh, Sahih Muslim ya dari hadis Hanzalah Al-Asadi radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan laqiyani Abu Bakrin. Satu hari Abu Bakar As-Siddiq berjumpa denganku. Lalu beliau bertanya kepadaku, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana kabarmu wahai Hanzalah?" Lalu aku mengatakan, nafaqah Hanzalah." Handalah ini maksudnya saya ini telah berbuat munafik, telah berbuat nifak. Lalu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, "Subhanallah, ma taqul? Subhanallah, Maha Suci Allah, apa yang kau katakan tadi?" Artinya kenapa kau sampai kau mengatakan Handalah munafik, mengakui dirinya munafik? Kemudian akhirnya saya pun menjelaskan ya nakunu inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu ainin. Kita ini para sahabat nih kalau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang surga, tentang neraka seolah-olah kita melihatnya langsung. Artinya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang neraka ya maka kami para sahabat takut ya dan menangis. Dan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang surga maka kita tersenyum tertawa senang ya iman juga bertambah dengan penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al azwaj wal aulad wad dai'at fanasina katsira tapi begitu kita keluar dari majelis bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita bertemu istri-istri kita, anak-anak kita dan hal-hal yang lain kita sibuk dengan mereka dan kita lupa apa yang dinasehatkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq pun menerangkan dan mengatakan wallahi inna lanalqa mithla hadza ya sungguh kalau begitu saya juga melakukan atau mengalami hal yang sama fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maka aku pun kata Hanzalah bersama Abu Bakar bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mereka berdua bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Hanzalah memulai pembicaraan dengan mengatakan nafaqa Hanzalah ya Rasulullah nafaqa Hanzalah ya Rasulullah Hamzalah telah berbuat munafik ini ya Rasulullah. Maka kata Nabi saw. Alaihi Wasallam, wa Memangnya ada apa? Kultu saya katakan kata Hamzalah, ya Rasulullah. Nakunu indaka tudzakuruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu ainin. Fa idza kharajna min indika afasna al azwaj wal aulad wad dhay'at nasina katsiran." Ya Rasulullah, kita ini kalau bersama engkau, ya engkau nasihatkan kita tentang neraka, tentang surga. Kita ini seolah-olah, masya Allah, melihatnya langsung tapi ya ketika kita kembali kepada istri kita, anak-anak kita dan kesibukan kita, kita lupa itu semuanya. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah yang seperti ini munafik atau tidak? Kita lihat apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, "Walladhi nafsi biyadihi in lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri la al malaikatu ala furushikum wa fi turukikum walakin ya hamdalatu sa'atun wa sa'ah." demi zat yang jiwaku berada di tangannya demi Allah ya Hanzalah kalau kalian ya kalian para sahabat senantiasa selalu dengan keimanan yang tinggi seperti kalian berada di sisiku saat ini ya selalu berzikir ya selalu imannya tinggi selalu maka tentulah kalian sudah disalam-salami oleh para malaikat ya di jalan-jalan kalian di tempat-tempat tidur kalian di rumah kalian Ya, artinya manusia itu wajar ya kalau iman sedang tinggi, kemudian iman turun tapi tidak sampai dengan melakukan maksiat ini wajar. Oleh karena itu kata Nabi di akhir hadis walakin ya handhalatu sa'atun wa sa'ah. Tapi ya handhalah masalahnya terkadang demikian dan terkadang demikian. Keadaan kita ini ya manusia seperti ini. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Artinya terkadang seseorang disebutkan oleh penulis sa'atun wa di sini maksudnya kata beliau sa'atun lil marhmal aulad ya terkadang kita boleh bermain-main bersama anak-anak kita istri kita keluarga kita wa sa'atun lil di fil ibadah terkadang waktu kita juga kita gunakan sebaik-baiknya untuk beribadah ya, yang tidak boleh itu adalah untuk yakni bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala jadi itulah waktu kita kita gunakan untuk hal-hal yang baik, baik untuk ibadah ataupun untuk bermain sekalipun, selama itu dibolehkan maka tidak bermasalah. Dan selama itu tidak melalaikan kewajiban maka insya Allah tidak bermasalah. Ya, demikian para pendengar rahimakumullah semoga bermanfaat wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi da'wana alhamdulillahi rabbil alamin